Tapi karena ibu <laughs> ya supaya diundurkan saja sehingga selesai acara ini harus berangkat ke Jakarta dan besok jam 6 baru berangkat ke Aceh. Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa kita sekarang sedang membangun di Aceh Besar dan sekarang juga sedang mempersiapkan pembangunan pesantren Al-Quran di Malabo. Ah, <clears throat> jadi ya besok ke Banda Aceh untuk mempersiapkan eh, persiapan untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran baru ini juga mengecek persiapan pembangunan yang sudah kita laksanakan selama ini dan kedua mempersiapkan pembangunan di eh, Muara Labu di Mentasek ya saya butuh paling sedikit 6 miliar tapi baru dapat 1 miliar ini sudah tertanam kurang lebih 900 juta dan di Muara Labu kita butuh paling sedikit dan awal 6 miliar nah sekarang baru dapat kurang lebih 4 miliar jadi eh, untuk bicara pendidikan 6 miliar untuk satu pesantren awal itu masih kurang ya. paling sedikit 10 miliar untuk membangun pesantren apalagi yang modern Eh, namun demikian, ya kita bertawakal kepada Allah bahwa ini adalah perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita bahas terakhir pintu ma'rifatullah al-Qur'an dan pertarungan di dunia internasional sekarang ini adalah Al-Qur'an dan kita sedih karena saat sekarang ini 55 persen masyarakat Jawa Barat buta huruf Al-Quran dan 55% generasi muda Indonesia sekarang buta huruf Al-Quran jamaah haji kemarin 25% buta huruf Al-Quran jadi eh, bagaimana kita bisa meningkatkan ma'rifatullah dan bagaimana kita bicara tentang syariat kalau Al-Quran saja sudah umat Islam sudah jauh daripadanya. Sedangkan pertanggungjawaban pertama nanti dikubur apa? Dikubur itu wa ma imamuka. Itu akan kita pertanggungjawabkan nanti dikubur yaitu Al-Qur'an. Ya, marilah kita berjuang mulai dari rumah tangga kita, tetangga kita, masyarakat kita untuk menyebarkan Al-Quran ini karena Rasulullah bersabda khairukum man ta'allamal Quran wa orang yang paling baik kualitas Islamnya adalah orang yang siap mempelajari Al-Quran dan siap mengajarkan kembali Al-Quran itu dan untuk merealisasikan hadis ini saat sekarang ini butuh dana yang besar. Bagaimana kita mau menyebarkan Al-Quran ke Aceh, eh, bagaimana keluar Jawa dan pulau-pulau terpencil, nah, itu membutuhkan dana. Itulah sebabnya maka saya kemukakan sejak Aceh sampai ke Papua, eh, perang sekarang adalah perang dakwah dan pendidikan. Jadi harta yang kita kerahkan untuk menyebarkan Quran pendidikan dan dakwah itu adalah perang saat sekarang ini. Kalau kita ketinggalan dalam bidang itu, ya 200 tahun yang akan datang, Islam di Indonesia saya hitung paling-paling 25 persen atau mungkin 15 persen lagi. Nah, selanjutnya baiklah setelah kita memasuki pintu-pintu ma'rifatullah, kita melangkah kepada tingkatan-tingkatan makrifatullah di mana kalau kita bicara tentang Islam eh, secara garis besar kita akan menemukan tertib taslifiyah tertib yang tiga iman Islam ihsan itu juga tiga syariat tarekat hakikat dan seterusnya banyak nanti kita akan temukan e, eh, tertibut taslifiyah tertib yang tiga e, tingkatan ibadah kemarin juga ada tiga nah, tingkatan ma'rifatullah juga akan kita temukan yang paling e, banyak pendapat para ulama adalah tiga tingkatan nah, pertama eh, tingkatan yang memandang bahwa eh, nikmat itu adalah dari eh, mengenal Allah itu mengenal dari nikmat-nikmat Allah dari eh, alam semesta. Sebagaimana kita sudah bahas pintu ma'rifatullah atau metode ma'rifatullah dengan eh, mengenal makro dan mikrokosmos, maka tingkat yang pertama di sini wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat yang kamu peroleh itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, kalau orang sudah meyakini bahwa apa yang dia peroleh itu datangnya dari Allah, itu sudah ada tingkat makrifatullah yang ada di dalam dirinya bahwa nikmat yang dia peroleh itu adalah datangnya dari Allah wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung bahkan kadang-kadang kalau Allah memberikan musibah pun juga itu di dalamnya ada nikmat Allah tapi kadang-kadang tidak terkaji oleh kita. Kemudian ayat kedua wa itta'ana rabbukum la isyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika Allah memperklamirkan kepada kamu sekalian jika kamu mensyukuri nikmat Allah maka Allah akan menambah nikmat itu tapi wala in kafartum jika kamu mengkafiri inna adabi lasyadid. Ah, masih juga mencapai ma'rifatullah melalui pengawasan, penglihatan atau pengamatan atau perasaan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mencapai derajat kepada ma'rifatullah. Jadi dia beristidlal artinya mengambil petunjuk makrifatnya itu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat yang rendah. Nah, ini tingkat yang rendah. Terus Ya. Pada tingkat yang tinggi, kalau tadi orang mencapai dan memasuki pintu makrifat itu karena dia melihat, merasakan, mengetahui atau mendengar dari nikmat-nikmat nikmat-nikmat yang begitu banyak itu itu sudah mencapai tingkat ma'rifat tapi ma'rifat yang yang rendah. Jadi eh, itu yang dikatakan man arafa apa? Arabtu rabbi bi rabbi. Ini sudah naik. Aku mengenal Tuhanku karena Tuhanku. Bukan aku mengenal Tuhanku karena diriku. Ada yang man arafa nafsahu faqad arafa robba. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Tapi pada tingkat yang tinggi ini bukan dia karena mengenal dirinya, tetapi araftu robbi bi robbi. Aku mengenal Tuhanku karena Tuhanku, bukan mengenal Tuhanku karena diriku dan karena makhluk, karena jadi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tingkat ini dinamakan tingkat yang tinggi daripada yang pertama tadi sebagaimana man arafa rabbahu jadi dia mengenal Tuhannya dulu baru arafa nafsahu bukan man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Ini tingkat yang tinggi. Berikutnya. Jadi yang melalui nikmat itu tingkat rendah. Yang langsung kepada Allah itu adalah tingkat yang tinggi. Nah, tapi yang paling mudah kita fahami adalah apa yang dikemukakan oleh Zunnun al-Misri ini ulama besar yang mencapai reputasi wali. Wali ini artinya orang yang sudah tidak bisa mengendalikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tingkat ke-10 daripada mahabbah. Ya. tingkat ke-10 daripada cinta. Jadi cinta di dalam bahasa Arab itu ada sepuluh tingkat dan tingkat yang ke-10 dimakan wali adalah orang yang sudah tidak bisa mengendalikan lagi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti kita akan ungkap juga. Ah, ini dinamakan ma'rifatut tauhid. Ma'rifatut tauhid ini gampang. Ini ma'rifatnya orang awam. Cukup dia meyakini la ilaha illallah. Dan Orang yang sudah yakin la ilaha illallah pasti ahli surga. Ya, pasti ahli surga. Cuma kemarin sudah kita bahas bahwa orang yang mengamalkan Quran itu tiga kelompok. Kelompok pertama yang sabiqun bil khairat tanpa dihisap langsung masuk surga. Kedua muktasid, dia itu dihisap sama amal baik dan amal jeleknya tetapi karena rahmat Allah magfirah Allah injazul wa'adi al wa'ad realisasi daripada janji-janji Allah maka dia diringankan dan kemudian dia masuk surga dan yang ketiga zalimun li adalah orang yang bobolokotan dosa ya. dosanya luar biasa dengan kabair dosa-dosa besar kecuali syirik, kecuali syirik. Ini kecuali syirik. Kemudian kedua kata Nabi kecuali tidak pernah membunuh manusia dengan membuang ke api atau tidak pernah membunuh manusia dengan membakar rumahnya. Nah, itu dia bisa akan memperoleh maghfirah, Dia akan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak maka saya baru kemarin menemukan hadis yang agak panjang yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Tabrani bahwa orang yang kabair yang tidak memperoleh ampunan dari Allah dan syafaat ada yang hanya saatan sejam sesaat cemplungkan tarik sudah bersih pindahkan ke surga ada yaum sehari ada yaumain dua hari ada yang usbu sepekan sebulan setahun dua tahun seratus tahun kata Nabi yang terlama sab'a alaf sana sab'a alaf berapa itu sab'a tujuh alaf ribu sana tahun yang terlama di neraka kata Nabi 7000 tahun baru dijahit diambil pindahkan ke surga. Tapi orang yang meyakini la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya. Itu yang dinamakan sabik apa? Eh, eh, apa? Zolimun linasi menganiaya dirinya sendiri. Nah, makrifatut tauhid ini gampang. Cukup yakin la ilaha illallah. Tahu dalilnya, tidak tahu dalilnya, ya pokoknya yakin la ilaha illallah. Tanpa ilmu, tanpa dalil sudah yakin la ilaha illallah. Ini namakan makrifatut tauhid. Nah, enteng itu Ibu. <laughs> Enteng, tidak perlu capek-capek ke majelis taklim. Tidak <laughs> perlu capek-capek baca Quran. Cari dalil-dalilnya. Kedua, kata Zunun, ma'rifat tingkat dua, ma'rifatul hujjah, ma'rifatul dalil. Tahu hujjah, tahu dalil akal dan dalil nakal, Quran atau hadis tentang wujud dan esanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tahu dalil wujudnya Allah berdasarkan rasio ilmu pengetahuan. Tahu dalil ada Qurannya, hadisnya. Ya, kita di Babu Salam sekarang ini ya karena melalui RRI kita setiap malam ada taman Quran kemudian juga kita kembangkan tibun nabawi nah, itu banyak sekali eh, pasien-pasien sejawa <laughs> Barat tiap hari paling sedikit 30 yang berobat melalui pengobatan lebah, pengobatan madu, bagaimana cara madu e, mengobatinya. Ah, di antara jamaah itu kemarin saya tanya, Pak, Parantos seberat tahun Yuswana? Ada yang 70 tahun, 75 tahun. Terang Asmaul Husna, terang Asmaul Husna. Tidak tahu. Asmaul Husna tidak tahu. Tidak gitu. tahu, tidak tahu. Muslim, Muslim, ya Muslim. Tapi tidak tahu dalil. Satu pun juga tentang dalil wujudnya Allah, Qurannya, hadisnya. Tidak tahu sama sekali. Tapi Muslim. Tapi yakin la ilaha yakin. Ah, itu makrifatul tauhid. Nah, kalau ma'rifatul hujjah, ma'rifatul dalil, dia tahu dalilnya. Kalau Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Al-Malik, Al Allah itu Ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seluruh ayat-ayat yang buku saya ada ayatul hirs, ayatul hirs itu adalah ayat-ayat ma'rifatullah. Yang namanya hirs itu ayat-ayat ma'rifatullah. Hirs artinya baju besi, penangkal tadi itu adalah ayat-ayat ma'rifatullah. Jadi dalil Qur'annya, dalil hadisnya dia tahu. Ah ini ma'rifatul hujjah. Ah bagi kita sebagai intelektual ya tiap hari harus ditingkatkan ayat nah, demi ayat dari ayat-ayat makrifatullah itu karena tingkatan nanti di surga saya sedang menulis eh, Nabi mengatakan surga itu terdiri dari 100 tingkat cuma cari-cari pintunya baru dapat 13 <laughs> baru dapat 13 dalam hadis <laughs> ya Tadi pagi baru dapat tujuh lagi jadi dua puluh. Ya. Ya, jadi Allah mengatakan nanti di surga setiap orang akan ditempatkan sesuai dengan tingkatan ilmu dan amalnya. Jadi tingkatan ilmu dan amalnya ya, masing-masing beda yang ilmunya tinggi, amalnya tinggi, kualitasnya tinggi dengan amalnya rendah tentu masing-masing surga tapi surganya beda beda ya ada yang fif ada yang kelas kambing ya <laughs> ada yang ya beda-beda jadi makrifatul dalil nah di sini kita setiap hari satu ayat demi satu ayat satu hadis demi satu hadis kita tingkatkan pengenalan kita kepada Allah. Al-Ikhlas kan sudah hafal. Al-Kafirun sudah hafal. Ayat kursi sudah hafal. Al-Hasyr ayat terakhir. <laughs> Al-Hasyr yang kata Nabi Nabi mengatakan siapa yang membaca ayat itu di waktu pagi kami kirim 70 ribu malaikat mendoakan dia dan mengawal dia Eh, kemudian kalau dia mati pada hari itu dihukumkan mati syahid. Dan siapa yang membaca ayat itu di waktu sore. Maka Allah mengutus 70 ribu malaikat mendoakan dia dan mengawal dia. Dan kalau dia mati pada malam itu dihukumkan mati syahid. Kalau baca buku saya Asma'ul Husna. Riwayat ada tiga. Ada yang mulai dari ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwat واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون آه. ماذا كدوا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لا لم يتفكرون مذهب ketiga Nah, itu dari wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahimma yusikun yusyrikun al khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ah, Asmaul Husna yang 99 itu oleh Nabi dikatakan ada di atasnya yang dinamakan Asmaullahil Azam. Apa? Asmaul Asmaullahil Azam. Nama-nama Allah yang agung yang banyaknya 33. Nabi mengatakan siapa yang membaca nama-nama Allah yang agung itu baik dalam doa ataupun dikir maka doanya mus berucap. Dan para ulama tafsir mengatakan ayat ini 16 asmaullahil azam sekaligus. Jadi separuhnya dari 33 nama-nama Allah yang agung ada pada surah Al-Hasyr itu. Nah, Allahu la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbir subhanallah dan seterusnya. 16. Jadi separuh dari nama Allah yang agung itu. Ya. Ini kekuatan-kekuatan spiritual. Ya. Separuhnya. Nah, belum yang yang lainnya. Ya. Nah, jadi ya sudah itu tingkatkan lagi pada ayat-ayat Al-Hayyul Qayyum. Ada tiga Al-Hayyul Qayyum di dalam Al-Quran. Ali bin Abi Thalib menyatakan keagungan ayat kursi karena ada Al-Hayyul Qayyum yang sudah kita ungkap bagaimana Nabi Zakaria dengan Al-Hayyul Qayyum demikian juga Mang Asep ya, Asab bin Bahroya itu yang bisa memindahkan Mahligaratu Bilqis dari Sana'a ke Hebron Rahasianya hanya pada Al-Hayyul Qayyum itu. Nah, demikian juga pada surat Taha 111 wa anatil wujulil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Ya, ada tiga dalam Al-Quran. Ditinjau dari kira'ah, Umar bin Khattab membaca Al-Qayyam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyam. Nah itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyam. Nah, itu kiraah Coba Umar bin Khattab. Jadi boleh. Jadi kiraat Quran itu ada tujuh macam dan saya pernah eh, menghadiri kongres ulama internasional kita bahas juga itu kesimpulannya kiraat sab'ah kiraatun nabi Kiraah sab'ah yang tujuh itu adalah kiraah Nabi. Kita boleh pilih satu dari kiraah, kiraah, kiraah. Itu. Karena itu adalah kiraah Nabi. Jadi boleh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyam. Tapi bagi yang tahu ilmunya, yang belum yang. Ah sudah yang tahu saja. Ya, Tingkat ketiga adalah khawas hmm. al-ulama ya. Ini tingkat ma'rifatul hujjah ini khawas al-ulama. Dia dalil akal, dalil nakal, Quran hadis atau syair syair-syair. Syair-syair di dalam Islam itu adalah juga merupakan pelajaran yang sangat berharga. Cuma syair-syair Arab ini syair yang sangat tinggi kualitasnya. Ya, sangat tinggi kualitasnya seperti eh, Rabi Allah dia mengatakan taksil ilaha wa anta tudhiru hubba. Kenapa nian kamu durhaka kepada Allah sedangkan engkau menyatakan aku cinta kepadanya? Hada muhalun fil fa'ali badi. Ini satu kemustahilan dalam kehidupan ini. Kok mengatakan cinta tapi tidak taat? Innal muhibba liman yuhibbi muti. Orang yang cinta kepada yang dicintainya pasti taat. Nah, itu namanya syair, ya. Syair, syair. Ya. Kemudian tingkat ketiga ma'rifatul waliyah. Ini ma'rifatnya para nabi dan wali-wali Allah. Khawasul khawas. Itu ma'rifat yang sudah terbuka tabir antara dirinya dengan Allah yang dinamakan mukasyafa dan mujahada. Ya, mukasyafa dan mujahada sudah terbuka tabir antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu mukasyafa mujahada sudah menyaksikan alam-alam akhirat malaikat surga neraka itu dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tertentu dari hamba-hambanya ya nah, ini dinamakan ma'rifatu al waliya ma'rifat al-nabi wali Allah khawasul khawas yang istimewa istimewanya dari yang istimewa. Ini nanti ada pembahasan secara khusus. Jadi kalau kita masih pada makrifat at-tauhid, kita naik kepada makrifat al-hujjah. Hujjah dalil. Ma'rifatud dalil. Ah, apa yang harus kita perbuat? Ya, kita belajar ayat-ayat ma'rifatullah nanti ayat-ayat muraqabah sedikit demi sedikit eh, kita melatih diri kita eh, sehingga makrifat al-hujjah ini meningkat sedikit demi sedikit. Ya, berikutnya Ya, sudah tiga, tiga tinggal itu. Nah, Mau di yang satu terus saja atau naik ke tingkat dua? <laughs> ya, ketiga jangan dulu. <laughs> Kita main di dua saja. Ya, di dua terus dua, dua, dua. Sementara tak usah dulu makrifat al wilayah. Ya, sayap setelah tahu metode, setelah tahu apa eh, pintu -pintu, sudah, sudah tahu tingkatan-tingkatannya. Nah, sekarang sayap yang harus kita gunakan terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbang menuju Allah Subhanahu wa taala ada empat. Satu al-khauf, kedua ar-roja, roja penuh harap, ketiga al-mahabbah cinta, keempat asyauq rindu dengan Allah ya rindu dengan Allah Subhanahu wa taala khauf roja mahabbah syauk dikala umur kita masih muda khauf ini harus lebih dominan dari roja karena semangatnya masih kuat tapi kalau sudah 60 ke atas ada yang sudah 60 Oh, banyak gitu. <laughs> Ya. nah, itu roja yang harus dominan dari khauf. Ya. Nah, karena fisik sudah lemah, tinggal ya penuh harap, baik sangka kepada Allah. Tapi kalau masih muda, 40 tahun sedang segut-segutnya 50 tahun, maka khauf ini yang harus domi dominan. Tapi kalau sudah tua, yang dominan harus rojak. Nah, rojak karena untuk berbuat maksiat itu sudah jauh biasanya <laughs> gitu. Tinggal penuh harap gitu. <laughs> Harap-harap cuma gitu. Nah, kalau muda ini dekat-dekat ke maksiat itu gampang. Jadi haus ini yang harus dominan. Ya, terus ya Khauf ini senantiasa mendorong lari menuju Allah tanpa istirahat. Jadi yang masih muda-muda ini jangan ah gawe geus <laughs> gitu. Ini banyak sering ah gawe geus kolot orang mah. Nah, justru waktu muda itu harus soson-soson itu kalau istilah Sundanya. Karena khauf ini senantiasa mendorong lari menuju Allah tanpa istirahat. Ya. Ya, saya menulis juga tentang e, menemukan hadis bahwa ada empat wanita pemimpin mukminah di surga ada empat. Satu Siti Maryam dan kata Nabi Maryam inilah pemimpin mukminah sedunia. Nah, adapun Siti Khadijah pemimpin mukminah di kalangan umat Muhammad. Saya teliti kenapa apa rahasianya? Luar biasa. Maryam ini saya temukan riwayat sampai bernanah-nanah lututnya karena tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunutnya luar luar biasa. Rasulullah sampai bengkak-bengkak juga karena tahajud. Kemudian pernah ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah. Kan Rasul itu dijamin diampuni dosanya masa lalu, masa yang akan datang. Sudahlah, santai-santai saja. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, Aku malu nanti menghadap Allah. Gembolan saya dibandingkan nabi-nabi yang lain. pang alitnya paling kecil oleh-oleh yang saya bawa menghadap Allah. Saya ingin akulah yang terbanyak oleh-oleh yang aku bawa menghadap Allah. Aku ingin pada derajat yang tinggi. Itulah sebabnya maka surga yang tertinggi disediakan adalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan al-wasilah itu di atas dari al-firdaus. Ya. Adapun roja mendorong untuk senantiasa memohon tanpa berhenti berdoa. Doa, doa. Nah, kalau ini kerja, kerja khauf ini sebagai pecut untuk kerja di sini roja. Sedangkan mahabbah senantiasa mendorong untuk senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala dan syauq senantiasa mencegah dari berbuat kejahatan, kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi khauf, roja, mahabbah, syauq ini adalah empat sayap yang digunakan untuk terbang menuju Allah Subhanahu wa taala dan saya baru tadi pagi justru agak terlambat karena ya tertarik kepada sebuah hadis yang panjang sekali ya, yang ada sehari, ada yang sejam di neraka, ada yang sampai tujuh. Tapi di samping itu ada yang menuju Allah. Itu sampai dia melihat Allah dengan wajahnya. Diceritakan di situ keindahan surga dalam hadis yang panjang. Saya tertarik sekali dengan <laughs> hadis itu akhirnya. Ya lupa tahu-tahu sudah jam setengah sebelas lebih gitu ya. <laughs> Karena tertarik membaca hadis itu dan sampai melihat Allah Subhanahu wa taala dan berdialog ahli-ahli surga itu di mana tidak setiap ahli surga itu bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang tertentu dari hamba-hambanya nah, ya sekarang sedang di diterjemahkan ya ya Khauf ini juga ada tiga tingkat. Nah, tadi sudah sampaikan tartibut taslisia. Tartib yang tiga. Semua tiga, tiga, tiga. Iman, Islam, ihsan, syariat, tarekat, hakikat. Tingkatan kiblat, tiga tingkatan haub, tiga tingkatan ibadah, tiga tingkatan. Jadi Allah sudah menjadikan hambanya ini bertingkat, intelijensinya bertingkat-tingkat diberi. Ah, kamu kebagian KB gitu, <laughs> kebagian semuanya. Ya. Haub ini tingkat rendah. Taman kanak-kanak dan SD itu disebut haub. Ya. Nah, kedua khasyah ini tingkat al ulama. Ya. Al ma yakhsyallah min ibadihi. Ah, ulama itu bukan kiai saja. Ha, intelektual, ahli fisika, matematika itu ulama gitu. <laughs> Ya. Ketiga, hebat hebat ini tingkat khauf yang paling tinggi. Sudah masuk bahasa Indonesia hebat Hebat. Ya. Ya. Ya, inilah <laughs> Seterusnya kita harus menerapkan khauf, coba menerapkan dalam diri kita roja. Nanti ada. Ini ada im pelajaran kita ini ada rentetannya pelajaran berikutnya dan berikutnya lagi tingkat atas. Sesudah ma'rifatullah ini ada kuliah yang dinamakan tazkiyah. Ya, tazkiyah ini itu akan nyambung ke bawah lagi ke bawah lagi naik ke atas. Tazkiyah itu tazkiyatul arwah. ini nanti hubungannya ke mahabbah. Ya, ada tazkiyatul akal. Nah, nanti hubungannya lagi ke sini. Tazkiyatun nafas. Nafsu tazkiyatul qalb. Qalb. jadi ini berikutnya ada tak lanjutannya? Encan tamat gitu ya. Istilah Sundana, tak can. Belum tamat ini, ada lanjutannya gitu. Ada tindak lanjutnya ini. Jadi empat sayap itu nanti ada tindak lanjutnya. Dan ada hubungannya dengan pelajaran yang sudah selesai. Dan ada hubungannya dengan tazkiyah nanti. Ya, jadi coba Kembali ke empat tadi. How roja. Ah, nanti ada implementasi. Ciri-ciri yang how. Ya. How. Ini. Ya, nanti ada latihannya. Ada riadohnya. Ada latihan. Bagaimana latihan untuk mencapai khauf Itu demikian juga implementasi dari roja. Demikian juga mahabbah, demikian juga syauk. Ini ada pembahasan satu persatu selanjutnya. Ya. Terus? Nah, sekarang baru khauf. Iya, <laughs> baru naik ke khauf. Ah, khauf itu dibagi tiga tingkat. Khauf, hasya, dan haibah. Haibah ini bahasa Arab sudah masuk bahasa Indonesia. Hebat. Ah, ah, ah, haibah hebat ah gitu haibah hebat dia luar biasa gitu hebat ah itu hebat hebat haub khasya ya terus ah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an As-Sajdah 16 تتجافى جنوبهم عن المضاجي يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى anggang jauh junubuhum apa sisi eh, apa sisi sisi gigir apa eh, eh, dari tempat tidurnya jadi badannya jauh dari tempat tidurnya yad'una rabbahum mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan karena takut kepada Allah wa tama'an dan toma ah kata-kata toma di dalam Al-Qur'an adalah toma di dalam doa toma di dalam ibadah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Tamak dari harta orang itu yang tidak boleh. Tapi tamak di dalam doa, tamak di dalam ibadah itu dibolehkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan sebagian dari rezeki yang mereka terima mereka infakkan. Dan rezeki ini ya, saya sedang menulis juga pintu-pintu surga itu. Ini oleh Nabi dikatakan silahkan pilih pintu surga mana yang Anda sukai. Yang ahli sholat ada dipanggil dari pintu sholat. Ahli puasa dari pintu puasa. Ahli haji dari pintu haji. Ahli syukur, ahli zuhud, ahli. Tapi yang menyerahkan hartanya pada jalan Allah. Kata Nabi, silahkan pilih mau pintu mana. Silahkan pilih. Ini karena keutamaan. Itulah sebabnya saya baru temukan sebuah hadis yang menggambarkan bahwa Siti Khadijah pada tempat yang tinggi daripada surga di dalam al-wasilah karena harta dari kekayaannya 73 ekor unta. 73 ekor unta ketika terakhir dari hidupnya dia nangis ngore-ngore di dapur Rasulullah datang langsung Rasulullah tersinggung. Ha Khadijah. Kalau kamu nangis karena ingat hartamu yang banyak yang sudah ludes. Coba lihat ke sini. Dia lihat ke telapak tangan Rasulullah terbayang surga. Sudah itu Khadijah tersinggung lagi. Ya Rasulullah, saya menangis bukan karena ingat harta yang banyak itu yang sudah ludes digunakan untuk membela agama Allah. Tapi aku nangis ya Rasulullah masih ingin berkorban. Tapi sudah tidak ada yang ini yang aku tangisi ya Rasulullah. Bukan ingat yang banyak itu yang sudah habis. Itulah sebabnya maka Dr. Mahmud Shaltot dalam kitabnya Min Taujihatil Islam beliau mengatakan Khadijah inilah yang mengantarkan Muhammad sukses di dalam kenabiannya. Dan ketika Khadijah meninggal dunia sering bicara Khadijah, Khadijah di depan istrinya Aisyah sampai Aisyah sering cemburu. Ya Rasulullah kan sudah meninggal. Ini kan sudah ada di hadapan tapi kok Khadijah dai, Khadijah dai. Apa kata Nabi sampai pernah agak marah ya Khadijah Aisyah. Khadijah itulah yang besar jasanya dalam Islam. Dikala orang membenci kepada aku dia datang dengan menukar cinta kasihnya. Dikala semua orang membaikot aku, dia datang memberikan hartanya. Di saat seluruh istriku tidak ada yang memberikan anak kecuali Khadijah. Jadi saya bertemukan hadisnya, dia berada di bawah pohon tuba. Tuba ini adalah pohon yang menaungi seluruh surga-surga yang ada di akhirat dan dia berada pada tingkat yang tinggi Siti Khadijah di sana karena harta yang dia korbankan untuk membela Islam. 73 ekor unta daripada seluruh kekayaannya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terakhir ludes sampai dia ngoreh-ngoreh dapur. Bukan itu yang aku tangisi ya Rasulullah, tapi aku masih mau berkorban lebih daripada itu. Tapi sudah tidak ada ya. Kalau masih sekiranya ada, saya masih korbankan juga demi untuk kejayaan agama ini. Nah. Ya. Ini saya baru temukan hadisnya Khadijah berada pada tingkat yang tinggi dari surga di bawah pohon tuba dan tuba ini adalah pohon di bawah arash yang seluruh sungai dan seluruh sungai surga berada di bawah pohon tuba itu. Di mana di surga al-wasila itu suara dari eh, tulisan-tulisan eh, amal manusia di bawah aras dijelaskan oleh Nabi kedengaran. Nah, ini di Al-Hidayah karena mau tamat apa? Ma'rifatullah minta ma'rifatul akhirat. Kita buka akhirat tersuri, surga-surga, neraka berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah SAW dan saya sendiri banyak sekali ilmu yang saya peroleh setiap hari, setiap saat sampai juga ya pemajikan juga <laughs> sering nah, karena kitab, <laughs> cemburu pada kitab gitu. <laughs> Nah kitab eh kitab. ya. Ya. ya, jadi nah ini. Terus khauf inna madalikum syaitan yukhawifuna awliya fala tahafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Syaitan akan menggoda kalian supaya takut kepada syaitan tapi jangan jangan takut kepada syaitan. Jin apa takut? Jin itu lebih rendah dari kita jin ditakuti. Nah, Mang Asep kan lebih tinggi dari Ifrit. Sudah cerita ya? Nah, Ifrit itu sarjananya jin. Sarjananya jin bisa memindahkan mahligai Ratu Balkis kalau berdiri dari tempat duduk sampai ini baru bisa pindah. Tapi Mang Asep sudah sekejap mata mahligai Ratu balkis sudah ada di Hebron. Para mufasir ya lebih kuat manusia daripada jin. Jin itu ah, rendah. Jin itu rendah. Walaupun di sini banyak jin yang dengarkan ceramah makrifatullah. Nah, <laughs> cuma keutamaan jin itu kalau sudah dapat satu ayat dua ayat itu langsung disampaikan ke teman-temannya. Nah, kalau kita sudah dapat satu ayat yang ngorok. <laughs> Nah, itu baca surah Al-Jin. Dalam surah Al-Jin di masjid jin itulah Nabi mengajarkan Quran kepada jin. Ah, kalau dapat satu ayat jin itu langsung sebarkan. Karena jin itu tidak punya rasul, rasulnya mubaliknya dari manusia. Dia ikut kepada manusia. Jadi jangan takut di sini ada jin-jin yang ikut makribatullah gitu. <laughs> manusia lebih tinggi derajatnya. Manusia lebih kuat dibandingkan dengan ifrit. Ifrit itu sarjananya jin. Ya. Terus. Ah, tingkatan khauf. Nah, baru. Itu tadi khauf. Khauf kepada Allah Haub kepada azabnya nanti ada tingkatannya. Ah, di sini tingkatan haub akan azab dan siksa Allah. Nah, itu boleh. Takut kepada siksa Allah, takut ke neraka, wakina ada benar boleh, itu boleh, tapi itu taman karena karena nah, gitu. Jadi hak kedua haub akan Allah bukan ke nerakanya dia takut Bukan ke azabnya dia takut, tapi makom keagungan Allah Subhanahu wa taala. Neraka dan azab itu kan makhluk Allah juga gitu. Ya, kenapa takut kepada azab itu? Ya. Terus ini membagi dua, hauk tingkat rendah, kedua khasya ini takutnya itu al ulama tingkat ulama. Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi al ah ini ulama alim ulama. Kalau lihat ayat sebelumnya itu wa minan nasi wabdawabi wal an'am. Nah, di antara manusia binatang melata dan binatang ternak yang beraneka ragam sesungguhnya yang takut kepada Allah ini menunjukkan ahli biologi, ahli fisika, ahli pesimistika, ahli telkom, ahli macam-macam. Itu al-ulama. Ulama itu bukan hanya kiai, ajengan, ustad. Karena makrifatullah bisa dicapai melalui fisika, matematika, botani. Bisa melalui angkasa luar, bisa dilihat dalam diri kita sendiri. Jadi, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Nah, ini Ayat itu sebelumnya bicara tentang manusia. Ilmu apa ini? Manusia ini ilmu apa? Iya. Binatang? Ilmu apa? bi, eh, ternak, apa lagi? Yang beraneka ragam? Biologi lagi? Ah, sesungguhnya yang takut khasya kepada Allah hamba-hambanya al ulama yang berilmu pengetahuan. Jadi al ulama itu bukan kiai, ustaz. <laughs> ya, terus Ah, haibat. Ah, ini sudah tingkat yang tinggi sekali. Wa yuhadzirukumullahu nafsa wa ilallahil masir dan Allah mening memperingatkan kamu terhadap nafsahu dirinya, nafasnya secara pribadinya memberikan peringatan kepada kamu sehingga orang yang sudah mencapai tingkat khasya lebih dari khasya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ini dinamakan haiba yang nanti akan merasakan kehebatan Allah di dalam dirinya. Orang yang mencapai derajat itu dia akan memperoleh kehebatan Allah dalam dirinya. Nah ini, karena ini langsung Yazid fadl. Fadl itu kelebihan Yazid ziyadah tambahan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang khusus. Ya. Terus. Nah, haibah ini kita lihat mendorong untuk nah, nanti dalam Quran kita temukan delapan kata-kata nangis. Dan nangis itu kata Nabi ciri kelembutan iman. Dan orang yang pergi haji kemudian di sana menangis, kemudian air matanya bercucuran atau orang bangun malam kemudian air mata bercucuran, maka seperti itulah bergugurannya dosa, dosa, dosa. Dan itu ciri kelembutan iman kepada Allah dan Allah menciptakan bakka sudah ya bakka apa artinya bakka maka bakka kata Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas wa al aba inna awwala baiti wudiya lil nasi alladhi bi bakka kemudian berubah menjadi Makkah Kata Abdullah bin Abbas, baka berasal dari baka ya beki bukaan. Baka ya beki apa artinya? Baka ya beki buka kan kursus bahasa Arab. Oh belum sampai. Buka. Baka ya beki bukaan nangis. Jadi Baka menjadi Maka itu kota tempat menangis. Ya. Kota tempat nangis enggak ibu ke ke sana? Nah, harusnya sampai ke sini juga suka nangis. Harus banyak nangis kata Nabi, jangan banyak tertawa <laughs> gitu. mendorong ini menangis Ah, kemudian dari menangis ini akan keluar mata makribatut tauhid. Ya. Kemudian hati makrifatut apa? Murid. Apa artinya murid? Murid. Murid, murid sekolah, murid. <laughs> Murid itu yang punya kemauan tinggi untuk naik. Itu artinya muridun. Orang yang punya kemauan yang tinggi untuk maju. Itu artinya muridun. Murid. Ya. Kemudian batin ma'rifatu pencinta yang akan melahirkan syok rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Asalnya dari haibah itu. Nah, ini nanti ada macam-macam nangis, kemudian ada di dalam tafsir nangis lahir, nangis batin. Kita bisa nangis lahir, tapi bisa juga nangis batin. Melihat negara kita sekarang harus banyak nangis. <laughs> baik nangis lahir maupun nangis batin. Karena negara kita sekarang berada pada ujung Ya. Terakhir coba. Nah, terakhir saja. <laughs> Sudah? Sudah menangis melihat orang tertawa dan lalai? Orang yang tertawa setiap hari, lalai. Barusan di Tangerang itu Pertarungan antara yang mendukung pelacuran dengan perjudian dengan yang anti pelacuran dan perjudian sampai ada korban. Nah, ini. <laughs> Jadi perda anti pelacuran dan minuman keras, yang satu mendukung pelacuran dan per <laughs> gitu. Sudah nangis melihat orang tertawa dan lalai tiap hari itu kalau Quran jiwanya. Berduka cita melihat orang-orang yang terpercaya dengan dunia. Sudah? Sudah? Berduka cita melihat orang-orang terperdaya dengan dunia. Disangkanya hartanya itu. Eh, Fir'aun kekayaannya begitu banyak. Eh, tinggalkan semuanya. Ya. Haibah. Habis? Oh iya. <laughs> ya, tingkatan tangisan boleh Adam alaihissalam karena malu. Nangis karena malu karena kesalahan Nabi Daud alaihissalam takut, bimbang, khawatir Nabi Yahya boleh nangis karena kehilangan mobil, kehilangan apa nangis. Nabi siapa? Yakub kehilangan anaknya, Nabi Yusuf nangis Nangis. Nangis. Haibah. Nah, ini para nabi nangis haibah. Nah, itu umumnya adalah nangis batin. Ya. Nangis batin itu yang paling tinggi hakikat daripada nangis. Nah, jadi saya kira cukup sekian. Berikutnya apa nih? Nanti ah rindu dan cinta Ayo ah, coba. Rindu dan cinta Nabi dia rindu kepada Nabi Yusuf, kepada ah dia nangis tapi karena rindu dan cintanya Nabi Shu'aib kepada anaknya. Boleh. Nah, tidak gitu apa-apa. Sebagai manusia biasa. Ya. Jadi saya kira sesudah ini apa? Pekan depan. nah, <laughs> ini nih terakhir sudah ini implementasi dari ma'rifatullah dalam politik, dalam sosial, dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam apa? Ada enggak? Ini. Atau pergi haji tiap tahun korupsi lagi <laughs> pulang. Ada enggak implementasinya ma'rifatullah dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, tenang, tentrem, gitu. Enggak ada. Enggak ada ketakutan menghadapi hidup ini enggak. ada rasa takut, enggak ada rasa khawat Tenang, merdeka. Merdeka yang hakiki adalah puncak dari makrifat. Tidak ada rasa takut menghadapi apa saja yang akan terjadi. Jadi innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak takut menghadapi mati, tidak takut menghadapi hidup. Nah, itu nanti kita eh, bahas eh, implementasi ma'rifatullah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira cukup sekian. Sadaqallahul azim. Kita tutup dengan Allahumma syrah bil Qur'ani sadri wasta'amil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atlik bil Qur'ani lisani wa inni alai ma abqaitani fa innahu la haula wala quwata illa bika. Ya, doanya itu sebenarnya kita belum belum ya diajarkan di sini. <laughs> Ha, itu itu doa pembukaan gitu. <laughs> Nah, itu. Pekan depanlah kita mulai dengan doa itu. Doa ini dari guru saya di Mekah. Ya. Oh ya ini bisa dibagikan. Guru saya di Mekah. Uh, kemudian uh, apa? Uh, apa? Kemudian saya temukan dalam kitab Mafatihul Jinan. Pintu-pintu surga dalam kitab pintu-pintu surga saya temukan doa itu banyak didoakan oleh Nabi setiap apa? bulan Ramadan dan setiap mau baca Al-Qur'an. Ya. Ya, ini apa ini? Oh iya, ini untuk gurah hidung dan gurah mata. <laughs> ya. Saya kemarin haji juga bawa ya. Ya, jadi eh cukup sekian. Sadaqallahul adzim. Dan ya, mudah-mudahan apa yang kita programkan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada. Oh, ada. Bapak-bapak, ibu-ibu ada ringkasan dari apa yang dikemukakan Pak Muhtar Adam mungkin di luar Muhtar Adam mungkin di luar Muhtar Adam